يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib 26 Rajab 42 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan kitab Al-Ahkam Isyam Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-7 dari pembatal puasa yang muhtalafun bih. Maksudnya yang ada hilang padanya dan yang rojek dia itu adalah dari pembatal puasa. Maka di perkara yang pertama adalah tentang permasalahan muntah secara disengaja. Maka ini dari pembatal yang pertama dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Dan di pembahasan malam ini adalah perkara yang kedua tidak meniatkan dari malam. Maka ketahuilah ya ibadah Allah tentang permasalahan tidak meniatkan dari malam Setelah terjadi istilah di kalangan para ulama. Di antara ulama seperti ulama berpendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa Kartunia adalah syarat. Sehingga kalau dia syarat harus dipenuhi. Meniatkan seseorang sebelum tulu al-fajr asani. Dan seseorang tidak meniatkan di malam hari dan dia masuk waktu duha atau Ramadan tanpa meniatkan di malam hari maka menurut jumhur ulama telah batal puasanya. Ini pendapat jumhur ulama beristidlal dengan dua hadis. Hadis yang pertama datang dari Abdullah bin Umar. Anahu kana yaqul la yasumu ila man ajma'a siyam qabla al-fajr. Tidaklah seseorang itu berpuasa tidak diterima puasanya kecuali dia meniatkan dari malam sebelum fajar sebelum terbit fajar yang kedua. Maka ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari jalan Nafi' Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanadnya sahih maupun dari Ibnu Umar. Dan telah datang juga dari saudarinya Hafsah. Saudari dari Ibnu Umar, istri Nabi radhiyallahu anha yang mana lafadznya pun sama. Man lam yajma asyama fadlal fajar fala syama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Maknanya tidak diterima puasanya, berarti batal. Maka ini pendalilan jumhur diriwayatkan dari dua hadis mautuf dari nomor yang sahih dan dari Hafsah yang sahih mautuf dari jalan Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari dan dari Sufyan Ibnu Uyainah dan dari Ma'mar dan juga dari Yunus Ibnu Abi Ishaq atau Yunus Ibnu Yazid Al-Aili dan juga dari az zubaydi dan Muhammad Ibnu Walid yang sanadnya semuanya bertumpu kepada Az-Zuhri Ibn Syihab An Salim Ibn Abdullah dari bapaknya dari Hafsah. Maka asar kedua ini dari Ibnu Umar dan dari Hafsah derajatnya sahih maupun Maka ini adalah pendalilan dari jumhur ulama. Adapun pendapat Abu Hanifah berkesendirian, dia mengatakan Tabitu niat bukanlah dari syarat. Sehingga orang yang tidak meniatkan di malam hari dan meniatkan di siang hari, maka dia tidak membatalkan puasa. Bisa kita benda. Biar coba. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang adanya hilaf maka khilaf di sini adalah tentang permasalahan kaji ya. Jumhur mengatakan harus dari malam. Jika tidak, maka tidak diterima puasanya. Maka dari sini berpendapat jumhur dari pembatal puasa, seseorang yang berpuasa tidak melihat, meniatkan di malam hari. Adapun pendapat Abu Hanifah berkesendirian mengatakan tidak apa-apa. Sehingga seorang muslim meniatkan di siang hari ataupun di pertengahan siang ataupun bahkan ba'dal asr untuk berpuasa maka tidak apa-apa. Maka inilah kenapa kita jadikan tadi tuniyah di bab atau di pasal yang kedua ini karena permasalahannya terjadi khilaf. Dan yang rojah dia pembatal puasa. Mana dari pembatal puasanya? Asar tadi dari Ibnu Umar dan dari Hafsah yang wallahu a'lam dia maupuk tetapi mempunyai hukmu yang marfu. Dari segi apa? Dari segi Ibnu Umar dan Hafsah tidak akan berpendapat dari roi pendapat akalnya. Maka di sini berbicara tentang syarat diterima puasa. Maka tidak berwenang bagi Ibnu Umar dan Hafsah untuk membicarakan tentang sah diterima puasa atau tidak kecuali ini adalah dari Nabi. Dan keduanya bisa diriwayatkan dari Nabi namun tidak disebutkan marfu, maka ucapan dua sahabat ini kita katakan wallahu a'lam mempunyai hukum yang marfu. Lalu bagaimana menjawab ucapan Abu Hanifah? Yang mana Abu Hanifah mengatakan bahwa tadi itu ya bukan syarat. Lalu mana pendalilan kelompok Abu Hanifah? Mereka beristidal yang pertama dengan hadis Salamah ibnu Aqwa. Bahasa rajulan yunadi finnas yawma asyura. Anna man akala fal yutim au fal yasum wa man lam ya'kul fala ya'kul. Ini pendalilan dari kelompok Abu Hanifah. Telah datang dari Salamah Ibnu Aqwa tentang puasa Asyura. Bahwa puasa Asyura itu dulunya wajib. Kemudian di saat diturunkan perintah puasa Asyura, maka barang siapa yang telah makan agar berpuasa. Setelah diberitahu, misalnya diberitahu jam 7. Bagi siapa yang sudah sarapan jam 6, maka tidak apa-apa untuk berpuasa. Dan kebetulan yang belum sarapan, belum makan, agar disambung. Meskipun tidak sahur, tapi harus puasa asyura. Maka ini pendalilan dari Abu Hanifah. Lihat di sini. Di saat diturunkan perintah puasa Asyura, Nabi berkata kepada orang yang sudah sarapan agar tahan makanan sampai maghrib. Jangan makan lagi. Dan bagi yang belum sarapan, belum masuk kepadanya makanan agar tidak makan sama sekali. Maka ini menjadi pendalilan bagi Abu Hanifah. Lalu mana yang menjadi wajah pendalilan? Di saat diperintahkan puasa Asyura ada yang tidak mengetahui maka dia meniatkan di siang hari. Maka jawabnya bagaimana? Pendalilan Abu Hanifah sahih karena hadis ini mutafakun alaih. Namun istidlal kelompok Abu Hanifah tidaklah cocok dan benar wajah pendalilannya. Karena kelompok Abu Hanifah mengkiaskan siam Ramadan kepada puasa Asyura. Maka apakah bisa dikiaskan siam Ramadan kepada puasa Asyura? Jawabnya di sini wajah pendalilannya tidak tepat. Karena mengkiaskan puasa Ramadan yang dia adalah wajib kepada puasa Asyura yang mana dia itu sekarang hukumnya menjadi sunnah. Maka di ilmu usul tidaklah mengkiaskan perkara kecuali sama-sama hukumnya. Wajib kepada wajib. Tidak bisa wajib puasa Ramadan dikiaskan kepada puasa Asyura. Dinamakan di ilmu usul kias ma'al farid Maknanya kias yang terjadi perbedaan dari segi hukum layak. Maka tidak bisa terjadi. Karena disebutkan di kitab usul min surutil hukum til kias syarat dari hukum di dalam kias an yakuna baqiya Goyra mansu. Bahwa hukumnya itu harus tetap ada. Dan puasa Asyura hukumnya dimansuhkan. Yang mana seperti datang hadis terdahulu dari Ibnu Umar. Yang hadis ini mutafakun alaih. Dan juga datang dari Aisyah. Mutafakun alaih. Dan dari Jabir. Yang mana semua dari sahabat mengisahkan. Dulu kami kita untuk puasa Asyura sebelum diwajibkan Ramadan. Falamma furida Ramadan bisa diwajibkan puasa Ramadan kata Aisyah, kata Ibnu Umar, kata Jabir, semua hadisnya sama dan sahih sahih dikatakan falamma di Ramadan di saat diperintahkan Ramadan falam murna, walam yanhana. Maka kami tidak diperintah wajib untuk puasa Asyura dan tidak diperintah untuk dilarang. Maknanya tidak dilarang yang puasa terserah dan tidak diwajibkan. Berbeda dengan sebelum puasa Ramadan, maka hukumnya wajib. Maka di sini dari khobar Aisyah, khobar Ibnu Umar, dan khobar Jabir dan yang lainnya menjadi pendalilan bahwa puasa Asyura hukum hukumnya mansuh diganti. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Maka di sini tidak bisa mengkiaskan puasa Ramadan kepada Asyura. Kenapa? Karena dari suruh, kias itu hukumnya tetap. Yang wajib dia tetap wajib. Yang sunnah dia tetap sunnah. Maka di sini an yakuna yang ghairu mansub bahwa hukumnya harus tidaklah dia itu mansuh. Maka di dalam permasalahan ini tidak bisa dijadikan kias puasa Ramadan kepada Asyura karena hukumnya telah dimansuh. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Maka disinilah tentang jawaban dari hadis Salamah Ibn Aqwa bahwa pengkiasan Ramadan kepada puasa Asyura tidak berlaku. Karena hukum puasa Asyura sudah dimaksud dan wajib menjadi sunnah. Kemudian mereka pun kelompok al hanafi yang beristidlal dengan hadis datang dari Aisyah. Dan hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Muslim sahih tentunya. Berkata, "Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Suatu hari datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal indakum syai. Maka Nabi suatu pagi datang kepada Aisyah. Apakah ada sarapan? Faqulna Nala tidak wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Fa ini idan sa'in. Kalau begitu aku orang berpuasa. Di sini menjadi syahid kata Abu Hanifah, Nabi berpuasa meniatkan di pagi hari. Ini pendalilan mereka. Suma atana yauman akhar. Kemudian Nabi datang di hari yang lain. Fakulna ya Rasulullah uhdialana haitsun. Maka sama, Nabi menanyakan di pagi harinya, apakah ada makanan di hari yang lain? Dikatakan ada. Hais. Hais itu makanan Arab. Maka dikatakan, Arinihi falakad asbah tusa iman. Fa'akala. Maka mana dia hais itu? Diberikan oleh Aisyah dan Nabi makan dan berkata, Walakad asbah tusa iman faakala. Maka aku tadi sudah meniatkan untuk berpuasa, namun ada makanan maka aku makan. Tidak jadi berpuasanya. Maka ini juga dijadikan pendalilan oleh Abu Hanifah. Maka dalil dengan hadis Aisyah dari segi kesahihan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun sahih gairu sahih. Sahih tetapi tidak sahih, tidak jelas pendalilannya. Kenapa? Wajah pendalilan dari Abu Hanifah katanya lafaz fa ini idan shaim. Wahai Aisyah ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah kalau begitu aku berpuasa. Ah, berpuasa di waktu duha, di waktu-waktu sarapan. Jam 7, jam 8 terserah. Pokoknya Nabi di sini menanyakan ada makan atau tidak. Kalau tidak ada makanan sarapan ya sudah aku berpuasa. Kata Abu Hanifah ini dalil. Bolehnya berpuasa Ramadan tanpa diniatkan di malam hari. Bagaimana jawabnya? Jawabnya beristilah dengan hadis yang sahih namun tidak sahih. Apa tidak sahihnya? Abu Hanifah ingin membahas tentang puasa Ramadan itu diniatkan di malam hari. Namun beristilah dengan hadis Aisyah. Apakah di hadis Aisyah ini yakin kisah tentang Ramadan? Jawabnya Aglabudan bukan kisah Ramadan. Kenapa? Kalau kisah Ramadan, maka bagaimana Nabi menanyakan di pagi hari, ya Aisyah ada makanan? Paham? Berarti ini bukan Ramadan. Maka di sini Abu Hanifah beristidlal dengan hadis puasa sunnah. Puasa sunnah itu kapan saja. Yang jelas dia belum makan. Dan di sini Nabi belum makan dari semenjak malam dan tidak sahur juga menanyakan apakah ada makanan tidak ada. Ya sudah, berpuasa saja. Maka di sini jelas bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus diniatkan di malam hari. Dan puasa Ramadan bagaimana Nabi menanyakan di waktu pagi ya Aisyah ada makanan. Maka ini bantahan kepada kelompok Abu Hanifah. Bahkan telah datang dalil yang lebih jelas lagi bahwa kisah ini di riwayat yang lain bukan di bulan Ramadan. Seperti datang dari Aisyah berkata, datang kepada Nabi suatu hari di waktu sarapan dan berkata, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Wahai Aisyah, apakah kamu punya sarapan? Kultu, "Ya Rasulullah, dan nasi Tidak ada sarapan wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, saya ini idan so'im. Kalau begitu aku berpuasa. Kalau Faharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi keluar. Keluar ada kebutuhan mungkin memberikan wahyu kepada para sahabatnya dan sebagainya. Yang jelas kata Aisyah Nabi keluar. Fa'ah, fa'udiat biatlana hadiah. Auja'ana zaurun Kultu kalau marah ya Rasulullah SAW ya Rasulullah uhdiat lana hadiah au ja'ana zaurun wa qad khabartu laka syai'an qala huwa kultu haisum Kala hati fajitu bihi fa'akala sumakala qad kuntu asbahtu sha'iman fa'aftartu maka di dalam hadis ini Kisahnya satu. Jelas hadis ini bukan hadis Ramadan. Kenapa? Pertama, Nabi, Nabi menanyakan apakah ada makanan? Tidak ada. Kalau begitu aku berpuasa. Kemudian Nabi keluar dari rumah. Setelah selesai Nabi urusannya dengan para sahabat mungkin wallahu alam, kembali Nabi Aisyah di saat Nabi pergi ada orang yang ziarah dan memberikan makanan untuk Nabi. Lihat Nabi yang dibukakan oleh Allah perhiasan-perhiasan dunia, mafatih dunia, namun dalam keadaan miskin kehidupannya. Jika dia ingin kaya maka akan lebih kaya daripada Kaisar Rom dan Kaisar Romawi dan Kaisar Persia. Namun dia ingin kehidupannya sederhana. Kemudian setelah Nabi kembali, Aisyah mengabarkan, Ya Rasulullah, sekarang aku dapat makanan. Ada orang yang menziarahi kita. Mana apa namanya? Haisum. Mana sini? Akhirnya Nabi makan. Setelah Nabi makan mengatakan lapan asbah tu saiman fa'aftartu. Tadi aku dalam keadaan puasa, sekarang berbuka dengan hais ini. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Nabi bukan niatnya puasa Ramadan. Kenapa? Karena pertama dia menanyakan di waktu pagi ada makanan. Di saat dijawab tidak ada ya sudah puasa. Puasanya sunnah. Yang bukan wajib. Mana dalilnya sunnah bukan wajib? Di saat ada makanan Nabi berbuka dan berkata, Lakon asbah tusa iman tuh Tadi aku puasa karena nggak ada makanan, sekarang ada makanan maka aku berbuka. Maka di sini menjadi pendalilan dan tahan kepada Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah beristidlal dengan dalil yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim namun tidak ada wajah pendalilan. Maka kesimpulannya yang rajah wallahu a'lam Permasalahan pembatal yang kedua, pembatal yang rojek adalah tadi dunia. Ya, kita katakan rojek karena ada kilat, Maka jumhur menganggap permasalahan tadi dunia ya adalah perkara yang syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi syaratnya maka dia harus berbuka ataupun kita katakan batal puasanya. Maka ini pendapat jumhur. Adapun pendapat jumhur pendalilannya dengan hadis Hafsah dan hadis Ibnu Umar, barang siapa yang tidak meniatkan dari malam ataupun sebelum fajar di waktu sahur, maka diterima. Namun jika tidak meniatkan di waktu malam ataupun waktu sahur meniatkannya di siang hari, maka tidak ada puasa baginya, batal puasanya. Ini pendalilan jumhur. Adapun pendalilan dari kelompok Abu Hanifah dikatakan dari hadis Salamah ibnu Aqwa dan hadis Aisyah menandakan boleh. Hadis Salamah ibnu Aqwa tentang kisah wajibnya puasa Asyura Bahwa turun perintahnya itu di waktu, walau alam yang jelas, Nabi memerintahkan di waktu pagi. Apakah turun badal fajar kita tidak tahu yang jelas. Nabi memerintahkan wajib puasa Asyura sekarang karena Allah memerintahkannya. Barang siapa yang sudah sarapan maka meninggalkan sarapannya dan berpuasa. Dan barang siapa yang belum sarapan agar meneruskan sampai maghrib. Dari sini beristidlal Abu Hanifah, nih, bolehnya niat di siang hari dengan turunnya perintah Asyura. Jawabannya apa tadi? Tidak bisa dikiaskan puasa Ramadan kepada puasa Asyura karena puasa Asyura hukumnya bukan wajib lagi tetapi mansuh menjadi sunnah. Tidak bisa dikiaskan yang wajib kepada sunnah dan tidak bisa dikiaskan puasa Ramadan yang hukumnya tetap dengan puasa Asyura yang hukumnya mansuh dari wajib menjadi sunnah. Tidak bisa diilmil usul. Maka dalil pertama tertolak dari Salamah Ibn Aqwa padahal pun alaih. Dalil yang kedua mereka mengatakan ada juga dalil kami. Bolehnya niat di siang hari. Apa? Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita sepakat sahih hadisnya. Namun pendalilannya tidak sahih. Apa? Disebutkan mereka beristidal dengan hadis yang sepotong. Maka banyak dari kerancuan Abu Hanifah disebutkan oleh para ulama, dia itu bukan muhajir dan juga pendapat-pendapatnya banyak yang salah karena diantaranya beristidal dengan sepotong-sepotong dari hadis. Dia beristidal dengan hadis yang sepotong yang disebutkan Kata Aisyah, datang Nabi menanyakan di pagi hari, apakah kamu mempunyai makanan wahai Aisyah? Dikatakanlah. Kemudian Nabi pergi dan mengatakan, kalau begitu idan anasoin aku berpuasa sepotong sudah selesai. Maka dari sini kata Abu Hanifah dia Nabi meniatkan puasa di pagi hari. Tidak ada makanan maka dia puasa. Maka dijawab bagaimana pertama pendalilannya tidak benar. Pertama kisah ini bukan di bulan Ramadan. Maka kenapa bagaimana kalau di bulan Ramadan Nabi dari pagi hari menanyakan makanan? Kan haram makan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, beristidlal dengan hadis yang separuh. Karena di hadis yang lebih panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, di saat Nabi pergi dalam keadaan berpuasa tadi, datanglah orang yang menziarahi dan memberikan air makanan. Maka disimpan oleh Aisyah, datang Nabi dari keperluan hajatnya dengan para sahabat, maka ya Rasulullah, aku sekarang mempunyai makanan dan aku simpan untuk kamu. Maka kemarikan. Diberikanlah hais itu dan dimakan oleh Nabi dan Nabi mengatakan lakukan asbah bisa iman fa'asfartu. Dulu ataupun di pagi tadi aku puasa karena tidak ada makanan dan sekarang aku berbuka karena ada makanan. Maknanya bukan di bulan Ramadan. Kenapa kalau di bulan Ramadan haram makan di siang hari? Maka yang rajah dalam permasalahan yang kedua ini tadi niat termasuk dari pembatal puasa yang rajah. Maka pembagian dari pembatal puasa terbagi menjadi dua. Pembatal puasa yang mutafak alaih ada enam. Siapa yang menyebutkan pertama? Makan, minum, berhubungan badan, tadhin, rokok, dan sisa, ataupun apa, pet, dan apa, ingkita niat, memutuskan niat dan berazam untuk berbuka, dan yang keenam apa, datang bulan. Perempuan yang datang bulan tengah hari, Ba'dal asar harus putus puasanya, dibatalkan puasanya. Ini yang sepakat, ada enam. Kemudian yang mutafak eh, yang rajih, maknanya ada khilaf, tidak sepakat tetapi ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih adalah batal. Tadi di pelajaran asr apa? al Amdan. Sengaja mengeluarkan muntah. Maka ini hukumnya yang rajih batal puasanya. Seperti hadis yang kita sebutkan dari Abi Hurairah dan juga dari siapa satu lagi? Di Hah? Dari Abdullah as sanadahi as sanadahi Keduanya disebutkan barang siapa yang berbuka, eh, barang siapa yang mengeluarkan muntah, maka dia harus berbuka dan harus membayar kodok. Dan barang siapa yang muntah secara sendirinya, tidak usah berbuka dan tidak usah membayar kodok. Ini juga yang kita rojehkan ba'dal asr, maka dari pembatal yang ada hilaf tetapi yang rojek adalah pembatal meminta muntah ataupun memuntahkan dengan sengaja dari mulut. Dan perkara yang kedua malam ini, apa itu? Tidak meniatkan di malam hari. Maka jika seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak meniatkan di waktu sahur ataupun di malam harinya, maka kemudian dia di siang hari tanpa disadari maka dia tidak mempunyai puasa pada saat itu. Menurut pendapat jumhur dan ini yang bisa kita berikan dengan juga jawaban kepada kelompok Abu Hanifah. wa jazakumullahu Tidak ada soal jawab lagi.